Radio Muslim Yogyakarta Memurnikan akidah Mendebarkan sunnah Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pendengar Radio Muslim dimanapun anda berada Rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Rabbil Alamin Segala puji dan syukur Senantiasa kita panjatkan Untuk Allah subhanahu wa ta'ala Atas segala nikmat dan karunia dari Allah subhanahu wa ta'ala terutama di saat ini di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah Allah membanyak telah banyak memberikan nikmat kepada kita nikmat kekuatan nikmat taufik nikmat hidayah nikmat Islam nikmat iman nikmat keamanan negeri kita Indonesia yang kita cintai ini sehingga kita bisa tenang khusyuk nyaman melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1440 Hijriah ini. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan puasa kita yang ketujuh. Maka genaplah telah seminggu kita melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan tahun ini. Kita juga berada di negeri yang kita cintai ini, negeri Indonesia dalam keadaan aman, tentram, ya, di mana saudara-saudara kita yang berada di seperti Palestina, Suriah, Yaman ya masih dihantui dengan rasa ketakutan. Bahkan beberapa waktu yang lalu musuh-musuh Allah yang semoga Allah menghancurkan dan memperandakan mereka ya, mereka menyerang eh, saudara-saudara uh, kita kaum muslimin di Palestina dan juga di Suriah sehingga menyebabkan kerusakan yang sangat masif. Maka selainnya kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang sangat besar, nikmat keamanan negeri kita. Semoga nikmat ini tetap terus langgeng berada di negeri kita, stabil ke kondisi negara kita, dan kita bisa menjalankan segala macam syariat Islam di negeri yang penuh dengan keamanan ini. Kita doakan saudara-saudara kita di luar sana yang masih uh, belum mendapatkan keamanan di negeri mereka semoga Allah memberikan keamanan untuk negeri tersebut Allah selesaikan perkara mereka Allah menangkan mereka dan Allah hancurkan musuh-musuhnya Allah subhanahu wa ta'ala kemudian salam berikan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga semoga senantiasa selawat itu tercurah untuk para sahabat beliau, keluarga beliau, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah jalan-jalan beliau hingga akhir zaman kelang. Para pendengar yang muslim dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah yang saya cintai karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih masuk dalam uh, pembahasan uh, buku fikih kesehatan kontemporer terkait puasa dan Ramadan yang ditulis oleh Dr. Lahanul Bahrain, Magister of Science, spesialis patologi klinik Hafizahullah Ta'ala wa ah. di pembahasan halaman ke-35 dan 36 berkenaan dengan uh, kita tidak boleh beribadah hanya dengan niat dunia saja. Sebagaimana yang telah di pertemuan kemarin disebutkan uh, dua ayat Al-Qur'an ya man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha wa fi ilaihim a'malahum fiha. Di surat Hud ayat 15 dan 16. Barang siapa yang menginginkan uh, kehidupan dunia wa zinataha dan perhiasannya, kami akan berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka, amal-amal mereka di dunia tersebut. Wa hum fiha la yubkhasun. mereka tidak akan merugi di dunia itu. Ulaika alladzina laysa lahum fil akhirati ilan nar mereka itu tidak mendapatkan apa-apa di akhirat kecuali api neraka. Wahabita ma sana'u fiha dan akan terhapus semua usaha upaya yang telah mereka lakukan wa batilum ma kanu ya'malun dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Ditambah dengan ayat di surah Al-Isra, "Man kana yuridul ajilah" barang siapa yang menginginkan ketersegeraan yaitu maksudnya di dunia, keinginan dunia balasan dunia ajalna lahu fiha ma nasya'u liman nurin akan kami segerakan apa yang dia kehendaki liman nurid tapi tidak semuanya bagi siapa saja yang kami kehendaki thumma ja'alna lahu jahannama yaslaha madhmuman madhuma kemudian kami jadikan uh, eh, jahanam sebagai tempat kembalinya ia masuk ke sana dalam keadaan terhinakan Dua ayat ini para pendengar radio muslim dimanapun anda berada menjadi peringatan buat kita untuk kembali meluruskan niat kita dalam berpuasa. Bagaimana kita me me me melaksanakan puasa tersebut niat karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam variatif niatnya. Niat ingin mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Niat ingin dijauhkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Niat eh, berpuasa karena cinta pada Allah Subhanahu wa taala, karena taat pada Allah Subhanahu wa taala. Niat karena ingin meneladan, meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan niat-niat yang lainnya yang yang itu semua uh, adalah niat-niat yang baik bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika niatnya dunia, maka itu bisa menghapus pahala yang kita lakukan uh, puasa yang kita lakukan. Dan ini sangat rugi sekali. Kenapa? Sebagaimana di surah Al-Isra ketika meniatkan ibadah itu untuk urusan dunia tidak akan tentu didapatkan. Belum tentu kita dapat apa yang kita inginkan. Misalnya puasa karena ingin langsing. Apakah orang yang puasa selama ini ketemu Ramadan, ketemu Ramadan terus dia jadi langsing? Kenyataannya juga tidak. Sehingga eh, para pendengar dan muslim sekalian, Allah berikan kepada siapa saja yang ia kehendaki. Bisa saja Allah segerakan, tapi tidak semua dapat. Pada orang yang Allah kehendaki. Sehingga masih gambling. Apakah niat puasa, ibadah puasa tersebut nanti dia dapatkan keinginan dunianya itu bisa ia raih atau tidak. Masih gambling. Tapi kalau dia niatnya hanya karena Allah subhanahu wa ta'ala mengharapkan pahala yang ada di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, maka itu pasti akan Allah berikan. Sehingga bagaimana Orientasi kita tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Adapun urusan dunia dapat tidak dapat tidak masalah. Mungkin bisa ada cari yang lain. Cari cara yang lain. Kalau mau diet ada pola diet makan yang sehat tapi diet bisa. Tidak dengan caranya puasa. Tidak dengan ibadah kita ganti orientasinya untuk dapatkan dunia. Sungguh sangat merugi sekali. Dunia ini tidak ada e, nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, mereka hanya tidak sampai selai sayap nyamuk. Maka terus ya e, ketika orang yang niatnya tidak baik ya mereka fokus malah menjalankan program dietnya bukan fokus ibadah yang dijalani dan lebih parah lagi mereka melakukan ibadah puasa tersebut setelah tahu ada keuntungan dunia di balik ibadah tersebut bisa jadi sebelumnya ia tidak pernah atau jarang puasa kemudian setelah mendengar manfaat puasa bagi kesehatan dan itu gini gini gini gini gini barulah ia rajin puasa Ya memang tidak tercela, tapi ketika itu menjadi apa istilahnya uh, orientasi yang di depan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka itu yang salah. Sehingga nanti tergantung dia niat untuk apa. Ya, inamal eh, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli ya. Setiap orang itu uh, apa amal itu tergantung niatnya untuk apa. Dan nanti orang tersebut akan mendapatkan buah dari hasil amalnya itu tergantung sesuai dengan apa yang diniatkan. Kalau memang karena Allah, karena Allah dia dapat. Tapi kalau dunia belum tentu ia dapatkan dunianya. Ya. Belum tentu ia dapatkan dunianya. Sehingga yang selayaknya adalah beribadah itu karena patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Itulah yang tergambar dari kehidupan para sahabat generasi terbaik ya dengan didikan langsung dari Rasulullah SAW. Mereka beribadah karena taat dan patuh, tidak langsung bertanya-tanya apa hikmahnya, kenapa Allah syariatkan puasa, kenapa Allah syariatkan ini, Hikmahnya apa? Ya Rasul tidak. Allah perintah A, laksanakan. Allah perintah B, laksanakan. Allah perintah ini, laksanakan. Bahkan mereka tidak tanya hukumnya ini wajib apa sunnah, apa sunnah muakkad, sunnahnya atau sunnah ghairu muakkad dan seterusnya. Apakah ini fardu kifayah dan enggak? Apa perintah Allah SWT laksanakan. Apa perintah Rasul SAW laksanakan. Begitulah para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Karena mereka memiliki keyakinan bahwa setiap yang diperintahkan oleh agama, diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya pasti membawa maslahat, kebaikan untuk dunia dan akhirat. Ya. Sehingga Allah gambarkan bagaimana kepatuhan sahabat Rasulullah anhum kepada Allah dan Rasulnya dalam surat uh, An-Nur ayat ke-51 makana qawla al mu'minina idha du'a ila Allahi wa rasulih liyakuma bainahum an yakulu sami'na wa ata'na. Ya. Sesungguhnya jawaban orang yang mukmin ya bila mereka dipanggil kepada Allah dan Rasulnya agar Rasulnya meng, menghukum atau memberikan adil memberikan putusan di antara apa yang mereka ucapkan yang mereka ucapkan hanyalah e, kami mendengar kami tepat ketika Allah dan Rasulnya telah memutuskan perkanya ini perkataan orang mukmin hanyalah kami dengar dan kami patuh dan itulah mereka itulah orang-orang yang beruntung Contohnya apa? Contohnya ketika e, kisah turunnya pengharaman e, khomer ya. Dan Allah betul-betul perintahkan untuk meninggalkannya setelah sebelumnya bertahap. Khomer itu e, tidak baik ya. Khomer itu e, masalahnya mudaratnya lebih besar terus kemudian di e, bertahap lagi ya, tidak boleh sholat dalam keadaan mabuk ya. sampai ketika turun uh, ayan innamal khamru wal maithir rijzum min amali syaitan fajtanibuhu. Nah, datang larangan. Maka tatkala uh, datang turun ayat tersebut, apa yang dilakukan para sahabat? Beberapa sahabat masih ada yang asyik minum khamr. Dan saat itu di, di antara mereka bahkan sudah kecanduan ya. Khamr di zaman jahiliyah dulu sudah jadi candu ya. Bahkan ada yang mabuk ya. Kemudian ketika datang ada yang uh, apa e, membawa kabar bahwa khamar sudah diharamkan. Mereka langsung menghentikannya ya, memuntah kemudian wadah-wadah khamar yang menempel di mulut langsung di di apa namanya ditumpahkan. Ya, ditumpahkan. Ya, bahkan di antara para sahabat loh dalam keadaan mabuk masih memegang e, wadah khamarnya langsung dipecahkan, ditumpahkan sambil berkata intahaina rabbana intahaina rabbana Ya Rob kami ya Allah kami sudah berhenti dari khamr kami sudah berhenti ya bahkan diriwayatkan gentong pada saat ketika turun larangan itu gentong-gentong khamr ditumpahkan ya sehingga jalan-jalan Madinah itu menjadi banjir ya bukan banjir apa ya tapi sedikit ya becek karena khamr ya namun bagaimana bolehkah menggabungkan niat ya jika ada keuntungan dunia yang disebutkan syariat ya kita boleh menggabungkan kedua niat tersebut yaitu beribadah dan untuk mendapatkan dunia sekaligus asalkan apa yang jadi utama tujuan utama adalah kita beribadah karena Allah Subhanahu wa taala. Sampingannya itu nanti ya. Mau dapat dapat alhamdulillah nggak dapat ya sudah nggak masalah ya. Contohnya apa lagi? Ya, karena banyak juga uh, syariat Islam itu ya menyebutkan uh, dari lisan Nabi kita Muhammad SAW juga banyak Eh, hadis-hadis uh, yang menyuruh amal kebaikan dan di sisi lain Nabi motivasi di sana ada keuntungan dunia. Contohnya apa? Contohnya perintah untuk melakukan silaturahmi, menyambung silaturahmi. Karena ada keuntungan dunia di sana memperlancar rezeki dan memperpanjang umur, ya. Begitu juga keuntungan duniawi yang lainnya yang misalnya dari puasa membawa kesehatan dan seterusnya ada program dietnya ya boleh-boleh saja kan tapi yang jadi motivasi utama kita tetap karena Allah Subhanahu wa taala tahu dan tidak tahu kita uh, apa namanya hikmah apa di sana dalam masalah duniawi itu tidak jadi pikiran tidak jadi masalah utama pokoknya kita siap, siap uh, eh, laksanakan dulu ibadah tersebut nanti urusan kalau ada hikmahnya kita semakin kuat, semakin uh, giat melakukan ibadah tersebut. Kalau kita nggak tahu, kita tetap melaksanakan terus ibadah tersebut. Itu bukti bahwa uh, apa ibadah tersebut dilakukan atas dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan di atas pondasi keimanan. Ya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Nah, jika kita ikhlas, ya maka dunia akan mendatangi kita. Nah, uh, Ya tadi kita ikhlas melakukan ibadah puasa itu hanya mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Bisa melihat wajah Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat kelak. Ya. Tapi tetap ya eh, kita nantinya akan mendapatkan keuntungan dunia ya berupa kesehatan, kesembuhan dari penyakit ya. Walaupun tidak tahu persis apa yang akan kita dapatkan. Ya, di sini Rasulullah SAW bersabda, "Man kanatid dunya hammahu farraqallahu alaihi amrah." Barang siapa yang pikiran utamanya, cita-citanya, angan-angan terbesarnya adalah dunia, maka farraqallahu alaihi amrah, Allah akan cerai beraikan uh, urusannya, perkaranya. Uh, wa ja'ala faqrahu baina ainihi. Allah jadikan kemiskinan ada di depan matanya. Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan tidak akan datang dunia kepadanya kecuali apa yang sudah Allah tetapkan untuk dirinya apa yang sudah menjadi rizkinya dia. Wa man kanatil akhiratu niyyatahu, barang siapa yang e, akhirat itu menjadi niat utamanya, tujuan utamanya, jama Allahu amrah, Allah akan kumpulkan urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Allah jadikan kekayaan rasa cukup, tidak membutuhkan orang lain e, merasa cukup dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala ada dalam hatinya. Wa atatuhu dunya wa hiya dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan dunia itu hina dan bukan orangnya yang hina. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al Albani dalam silsilah sahihah. Nah, sehingga apabila kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala kepada kita perintah apapun itu, yakinlah bahwa di sana ibadah yang Allah syariatkan itu membawa maslahat untuk du, apa untuk uh, kita semuanya baik dalam masalah dunia ataupun akhirat ya sehingga kita sebenarnya tidak perlu memberatkan diri mencari hikmah di balik syariat ini syariat itu dan seterusnya dan seterusnya ya itu hanya merepot-repotkan kita saja kalau kita tahu ya alhamdulillah semakin menambah kekuatan kita untuk beribadah tapi kalau kita tidak tahu tetap laksanakan yakinlah bahwa semua syariat yang Allah syariatkan kepada kita semuanya membawa maslahat ya Allah tidak akan pernah mensyariatkan sesuatu yang me, me, membuat dampak rugi bagi kita, tidak. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih kepada hambanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah zalim. Allah menginginkan kemudahan uh, dalam dalam agama Islam, ya. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usr. Allah menginginkan kemudahan untuk kita dalam beragama dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Semua syariat Islam yang sempurna mudah dilaksanakan dan membawa maslahat. Sahabat pendengar dan muslim di dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Di pembahasan yang berikutnya, kita akan masuk ke uh, uh, bagaimana puasa, manfaat puasa bagi kesehatan. Ya, eh, dalam beberapa penelitian juga banyak uh, sudah ada beberapa peneliti yang yang uh, apa namanya yang meneliti apa manfaat kesehatan uh, puasa untuk kesehatan tapi dengan dasar yang tadi telah kita sebutkan kita e, jangan sampai berprinsip ya baru rajin ibadah setelah tahu ada kepentingan dunia pada ibadah tersebut ya teorinya memang puasa membuat sehat ya begitu juga dengan ibadah yang lain gerakan sholat misalnya menyembuhkan penyakit ya tapi setelah itu barulah ia rajin puasa dan sholat malam setelah tahu ada keuntungan dunia tapi renungkanlah, renungkanlah sejenak ada seorang hamba Allah dia tidak tahu teori tersebut tidak tahu hikmah tersebut dia tidak tahu puasa membuatnya sehat, tidak tahu sholat menyembuhkannya. Yang dia tahu puasa dan sholat adalah perintah Allah semata. Apakah dia mendapatkan keuntungan dunia tersebut? Jawabannya iya. Ya. Kita tetap yakin pada Allah Subhanahu wa taala apa yang Allah perintahkan pasti ada maslahat di sana. Apa yang Allah larang pasti ada mudarat di sana. Ya Allah tidak menginginkan itu terjadi kepada hambanya. Dalam uh, risalah fi qawaid fiqhiyah ya, fil qawaid fiqhiyah Eh, karya Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di rahimahullah beliau berkata dalam risalahnya ad-dinu mabniyun 'alal masalihi fi jalbiha wa dar'il qaba'ih yang namanya agama Islam itu itu dibangun di atas dasar berbagai kemaslahatan ya baik itu dalam mendatangkan masalah itu tersebut ataupun nantinya untuk menolak berbagai mudarat ya dan beliau kemudian menjelaskan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memerintahkan sesuatu kecuali pada perintah tersebut terdapat berbagai maslahat yang tidak bisa diketahui secara menyeluruh. Bisa kita ketahui secara sebagian, tapi banyak di sana kita tidak bisa mengetahui apa keuntungannya. Jadi, ya, untuk apa kita menjelaskan manfaat puasa secara kesehatan dan hikmahnya? Ya, kalau memang e, kita harus beribadah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terus orang yang bisa mengungkap hikmah-hikmah di sana apa fungsinya? Ya, memang jika yang pertama jika memang sudah terbukti benar ya, fakta ilmiah ya bisa e, apa bahwasannya hikmah puasa seperti ini. Nah, itu bisa menjadi pendukung saja, motivasi saja. E, motivasi sampingan ya maksudnya ya. E, karena kita semakin e, semakin bersemangat melakukan ibadah tersebut ya. Kemudian e, untuk menjelaskan kepada mereka yang mungkin masih imannya masih kurang kuat seperti mu'alaf yang baru masuk Islam atau orang-orang yang masih jauh dari agama untuk dakwah ya maka itu bisa kita gunakan hikmah tersebut kemudian bagi muslim yang sudah paham maka sebaiknya e, yakin saja bahwa semua ibadah dan syariat adalah kebaikan dunia dan akhirat sehingga yang paling penting adalah kita lebih ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya itu nantinya sebelum kita bahas satu persatu Eh, apa yang sudah ditulis oleh Dr. Rehanul Bahrain di sini beberapa uh, manfaat puasa bagi kesehatan. Ya, tapi dalam prinsip ya tiga prinsip tadi ya hikmah itu uh, kalau memang sudah terbukti benar ya sudah kita pegang saja. Maksudnya kita ketahui sebagai informasi oh ini keuntungannya. Kalau kita nggak tahu ya sudah yakin saja pasti ada keuntungan di sana. Atau ini bisa jadikan wawasan kita jadikan wawasan untuk nantinya berdakwah bagi orang-orang yang baru masuk Islam yang kualitas agamanya masih kurang ya. Kemudian bagi kita yang sudah paham ya, maka selayaknya itu uh, kita jadikan sebagai penyemangat saja. Tapi yang jelas kita lebih ikhlas beribadah pada Allah Subhanahu wa taala dan semakin menambah keyakinan keimanan kita bahwa memang betul apa yang Allah syariatkan kepada hambanya pasti mengandung maslahat dan manfaat dan menjauhkan mudarat dari hamba-hambanya. Para pendengar radio muslim dimanapun anda berada rahimani wa rahimakumullah Di pertemuan yang akan datang insya Allah kita akan membahas uh, Setidaknya beberapa manfaat yang bisa didapatkan dari berpuasa di bulan Ramadan Dan untuk pertemuan yang kali ini kita cukupkan sekian Semoga bisa menjadi uh, pengingat dan uh, pedoman ya uh, dalam kita menjalankan uh, kehidupan kita sehari-hari